mereka bersama Allah dalam ibadah kita padahal mereka tidak menciptakan apapun Bahkan mereka sendiri diciptakan. Berkata mufassirun, para ahli tafsir, bahwa ini adalah taubihun wa ta'nifun lil musyrikin. Ayat ini merupakan taubih, menjelekkan mereka. Ta'nif, teguran yang menyalahkan mereka, menjelekkan mereka, yaitu musyrikin. Fi ibadatihim ma'allah ta'ala. Ma la yakhluqu syai'an wa huwa makhluq. Yaitu dalam perbuatan mereka beribadah bersama Allah kepada sesembahan yang lain. Yang tidak menciptakan apapun bahkan mereka sendiri diciptakan. Wal makhluk la yakunu syarikan lil khaliq. Sedangkan makhluk yang diciptakan nggak mungkin menjadi sekutu bersama Al-Khaliq yang menciptakannya. Tidak mungkin yang diciptakan disejajarkan dengan yang menciptakan. Dijadikan sebagai sekutu. Tidak mungkin. Perbedaannya terlalu jauh. Mabain al-mashriq wal maghrib. Terlalu jauh seperti jauhnya timur dan barat. Ini diciptakan sedangkan Allah menciptakan. Maka Allah taubih. Wabbakahum. Allah cerca mereka. Allah jelekkan mereka. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan? Apakah kalian menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan? Bahkan mereka sendiri diciptakan. Wabayyana annahum la yastati'una lahum nasra. Allah terangkan pula dalam ayat ini bahwa mereka tidak akan mampu memberikan pembelaan wala anfusahum surun bahkan mereka tidak bisa membela diri mereka sendiri berduyun-duyun datang ke tempat-tempat keramatnya ke pohon ke lautan ke segala macam tempat ke batu-batu ke kuburan-kuburan meratap meminta tolong agisni, nih. Bantu aku, tolong aku. Padahal mereka tidak bisa memberikan, pertolongan pada orang yang memintanya. Bahkan terhadap dirinya sendiri nggak bisa menolong. Kalau digusur kuburan itu, mereka nggak bisa membela apa-apa. Kalau diratakan dengan tanah oleh ahlus sunnah, diruntuhkan kubah-kubahnya, dibikin kuburan yang syar'i, hanya tanah saja sejengkal, mereka bisa menolak? Tidak bisa. Wala anfusahum yansurun. Bahkan mereka sendiri tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Apalagi menolong orang lain. Fakaifa yushrikuna bihi man la yastati'u nasra abidihi wala nasra nafsih. Maka bagaimana mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menolong penyembah-penyembahnya dan juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Wahada burhanun zahirun ala butlani ma kanu ya'budunahu min dunillah. Dan ini merupakan bukti-bukti yang sangat jelas atas batilnya semua yang mereka sembah. Batilnya semua yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha wasfun wasfu kulli makhluqin hatta al-malaikah wal anbiya was salihin. Dan ini gambaran seluruh makhluk tidak bisa menciptakan dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Apalagi menolong orang lain. Ini adalah gambaran pada seluruh makhluk Hatta malaika wal anbiya wa salihin termasuk para malaikat-malaikat para anbiya para salihin jangan salah paham kita bukan berbicara tentang masalah di dunia bisa menolong si fulan fulan bisa menolong si fulan bukan bukan pula maknanya menolong dengan mendoakan kepada Allah ya Allah tolonglah dia bukan secara zatnya menolong menyelamatkan dari api neraka tidak bisa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa rasulun mursal. Seorang nabi yang diutus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Kalimatul uhajju laka biha 'indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang aku nanti akan bisa membelamu dengan kalimat itu. Maknanya, kalau dia tidak masuk Islam, Nabi tidak bisa menolong Abu Talib. Demikian pula ketika Rasulullah SAW kumpulkan kerabatnya, keluarganya. Dan beliau mengatakan kepada sukunya, Wahai Bani Abdul Muttalib, Anqidhu anfusakum, Ma ankum minallahi syai'a. Wahai Bani Abdul Muttalib, Selamatkan diri-diri kalian sendiri. Aku nggak akan bisa mencukupi kalian nanti yom al qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai bani Abd Syams, Ankhidu anfusakum. Ma'ughni anku min Allahi syai'a. Ya bani fulan, bani fulan disebutkan suku-suku Quraisy sampai kemudian bani Hashim keluarga beliau, kerabat beliau, wahai bani Hashim ankhidu anfusakum. Ma ughni ankum syai'a. Sampai kemudian dipanggil anaknya, bibinya. Ya Fatimah binti Rasulullah, selamatkan dirimu sendiri. Aku nggak akan bisa mencukupimu yaumul qiyamah. La ughni anki minallahi syai'a. Artinya kalau kalian tidak masuk Islam, tidak berpegang dengan tauhid, aku nggak akan bisa membela walaupun engkau adalah anakku. Nabi Nuh alaihi salam memanggil anaknya Ya bunayyir kam ma'ana Ya bunayyir kam ma'ana Wahai anakku naiklah bersama kami di sini Kata anaknya Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma' Aku akan berlindung ke gunung itu Yang menyelamatkan aku dari air ini Kata bapaknya La asimal yaum nggak ada pertolongan hari ini, nggak ada perlindungan hari ini dari Allah Subhanahu wa taala, tetap anaknya tidak mau. Fahana bainahumal mauj. Maka terhalang antara bapak dengan anaknya dengan ombak dan hilanglah anaknya. Nabiullah Nuh alaihi salam menyatakan wahai Rabbku inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq wahai Rabb Sesungguhnya janjimu adalah hak. Dan anakku termasuk keluargaku. Maksudnya Allah menjanjikan akan diselamatkan keluarganya. Anakku itu keluargaku. Dan janjimu adalah hak. Allah katakan Allah bantah. Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu. Karena dia beramal dengan amalan yang tidak saleh. Nuh alaihi salam gak bisa menyelamatkan anaknya kalau anaknya kafir. Berarti setiap orang akan selamat kalau dia bertauhid. Kalau tidak bertauhid, tidak mengasahkan Allah Taala, bapaknya seorang nabi pun gak bisa menyelamatkan. Bapaknya seorang rasul gak bisa menyelamatkan. Atau suaminya seorang rasul juga tidak bisa menyelamatkan. Seperti Nabi Lut salam Disuruh oleh Allah SWT untuk berangkat di pagi hari. Subuh hari. Karena kami akan binasakan mereka. Dan akan selamatkan kalian semua. Illam ra'atak. Kanat minal ghabirin. Kecuali istrimu. Karena dia termasuk ghabirin. Qul inna a'azakumullah. Nabi bisa menyelamatkan istrinya. Walaupun dia istrinya seorang Rasul. Maka barakallahu fikum. Hada wasfu kulli makhlukin. Ini gambaran setiap makhluk. Yang bisa menyelamatkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para rasul membela, memberikan syafaat kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau orang-orang yang kafir, mulhid, musyrik, siapapun nggak akan bisa menyelamatkannya. Kalaupun dia bertauhid, Allah yang menyelamatkannya dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, dengan syafaat orang-orang beriman dengan syafaatnya fulan wa fulan mungkin terjadi. Tetapi ketika dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengenarkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik syafaat. Lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah syafaat seluruhnya illa Siapa yang akan bisa memberikan pembelaan tanpa izin Allah? Tidak ada yang bisa. Kecuali dengan izin Allah untuk orang-orang yang diridhoi. Berarti tetap Allah lah yang bisa menyelamatkan. Qala wal malaikah. Demikian pula para malaikat tidak bisa menciptakan dan tidak bisa menolong kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan Si fulan finnar. Si fulan fi jahannam. Maka tidak ada malaikat manapun yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada yang bisa menolong. Wa kam min malakin fis samawati la tuni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Kata Allah, betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak bermanfaat sedikit pun syafaatnya. Kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Maka malaikat pun tidak bisa menolong kecuali dengan izin Allah. Berarti penolong satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwa nasir Dialah yang memberikan pertolongan. Wa huwal khaliq, dialah yang menciptakan. La ilaha illahu, tiada ilah kecuali dia. Maka jangan berkata wahai malaikat selamatkanlah aku. Jangan berkata wahai Rasul selamatkanlah aku. Jangan berkata wahai Nabi selamatkanlah aku. Apalagi orang-orang salah yang di bawah Nabi. Jangan. Tapi panggillah ya Rabbi, ya Rabbi. Panggillah Allah subhanahu wa ta'ala. Unsurna. Tolong kami. Wa ashraful khalqi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semulia-mulia manusia adalah Rasulullah SAW. Semulia-mulia makhluk, ashraful khalqi, semulia-mulia makhluk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqad kana yastansiru rabbahu 'ala al-musyrikin. Dan beliau meminta kemenangan pertolongan terhadap kaum musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta abdi wa nasiri. Bika ahulu wa bika asul wa bika uqatil. Allahumma ya Allah. Engkaulah pendukungku. Engkaulah penolongku. Denganmu aku berjuang, karenamu aku berperang, karenamu aku berjuang. Ini khonibin azakumullah. Rasulullah SAW menyatakan anta nasiri. Engkau ya Allah penolongku. Rasulullah SAW berkata seperti itu. Kenapa? Sebagian kaum muslimin justru menyatakan wahai Rasul engkau penolongku. Anta nasiri, anta mu'ini. Mengapa menyatakan kepada Rasul engkau lah penolongku? Padahal Rasul sendiri mengatakan Allah, engkau penolongku ya Allah. Engkau pendukungku ya Allah. Wahadil ayah, ayat yang sedang kita bahas ini mirip dengan ayat Allah Subhanahu wa taala wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusura qala kata Allah ittakhadhu min dunillah. Mereka mengambil selain Allah ilah-ilah persembahan sembahan lain yang la yakhluquna syai'an, yang tidak menciptakan apapun. Tidak bisa menciptakan. Wahum yukhlaqun dan mereka sendiri diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim naf'an wala Dan mereka tidak memiliki untuk diri mereka sendiri enggak memiliki naf'an walau sudah pernah saya terangkan di sini, di majelis ini, bahwa mananya tidak memiliki naf'an walau barhan, tidak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Naf'an walau barhan. Barangkali kemudian berpikir, bukankah Rasul memberikan naf'an, manfaat, yaitu memberikan ilmu. Dan Fir'aun memberikan mabarat dengan membakar seseorang atau masukkan mereka ke minyak panas. Berarti ini punya mabarat, ini punya manfaat. Bukan itu yang dimaksud. Nabi SAW disuruh untuk berkata, Qul la amliku lakum darran wala naf'a. Katakan, aku tidak memiliki untuk kalian darran wala naf'a. Artinya aku tidak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Tidak bisa. Allah yang menentukan naf'an dan darra. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Dan juga mereka tidak memiliki kematian dan kehidupan. Tidak memiliki pula nusyur kebangkitan. Silahkan. Mereka berupaya untuk membikin, membikin, membikin makhluk hidup. Tak bisa. Mereka sudah bikin persis seperti manusia. Yudahillah ta'ala Menyaingi, menandingi ciptaan Allah dengan sombong. membuat makhluk yang namanya manusia. Bikin persis. Satu yang mereka tidak bisa. Meniupkan roh Dari bikin besi yang dinamakan robot. Sampai mereka bikin yang seperti daging kalian. Seperti daging manusia. Sama. Tapi gak hidup. Tidak memiliki kehidupan sama sekali. Tidak memiliki hayatan wala mautan wala nusyura. Kematian juga tidak memiliki. Jangan sombong berkata seperti Namrud. Jangan sombong berkata seperti Namrud. Ana uhyi wa umi, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua orang, yang satu kamu saya bebaskan, hidup. Yang kamu saya bunuh. Bisa? Saya menghidupkan mematikan. Maka dikatakan oleh Ibrahim kepadanya, Wallah subhanahu wa ta'ala ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib. Fabuhita alladhi kafar. Allah mendatangkan matahari dari timur. Coba sekarang kau terbitkan dari barat. Dia Bungkam. Fabuhita ladhi kafar. Maka si kafir ini bungkam Gak bisa menjawab. Ikhwan ibn yang hidup tadi apa dia yang menghidupkan? Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghidupkan dia? Ibunya atau bapaknya? Bukan Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa 40 hari pertama dia segumpal daging, segumpal darah, tidak hidup. Di kedua juga tulang belulang yang dibungkus dengan daging 40 hari kedua juga nggak hidup. Tiba-tiba pada hari ke 120 tiba-tiba bergerak sendiri. Dari mana itu? Dari mana itu barakallahu fikum? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan malaikatnya untuk meniupkan ke dalamnya ruh. Dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kematian ketika dia tebas lehernya yang mematikan tetap Allah Subhanahu wa taala. Buktinya betapa banyak orang yang ditebas tidak mati. Berarti kamu gak bisa mematikan. Kadang berhasil. Kadang gak berhasil. Betapa banyak orang yang berupaya untuk dibunuh oleh sekian orang-orang hebat gak berhasil mati. Sedangkan orang yang tidak dibunuh, tidak dilukai sedikit pun, tidak sakit, tiba-tiba mati. Seorang badui ketika keledainya mati, dia berkeliling di keledai tadi. Lihat atasnya, bawahnya, lihat kakinya, lihat kepalanya. Wallahi, tidak berubah sedikit pun dari keledaiku, nggak ada yang berkurang sedikit pun. Apa yang hilang dari dia? Ketika dia lunglai, lemah seperti ini, apa yang hilang dari dia? Karena dia berkata, sungguh tidak lain. Ini adalah kehidupan yang Allah ambil. Sebagaimana awalnya Allah berikan. Keledainya keledai itu. Warnanya belum berubah, kakinya belum berubah, kepalanya belum berubah, badannya seluruhnya nggak berubah. Apa yang hilang? Tadi tiba-tiba jalan tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba mati. Apa yang berubah? Yang hilang dari dia apa? Apa yang hilang? Gak ada yang kurang. Jantungnya masih utuh. Tadinya bergerak, berhenti. Yang hilang adalah kehidupannya. Yang hilang adalah rohnya yang Allah cabut. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan pada siapa yang dikehendaki dan Allah pula yang mencabut kehidupan dari siapa yang Allah kehendaki. Adapun manusia, siapapun dia, makhluk siapapun dia, malaikat ataupun rasul tidak memiliki mautan wala hayatan wala nusyura. Mirip juga dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون katakan aku tidak memiliki untuk diriku sendiri naf'an wala ضرا Nabi disuruh untuk berkata, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri nafa'an. Wala darran. Illa masya Allah. Kecuali dengan kehendak Allah. Beliau bisa berjalan karena Allah, beliau bisa berdakwah karena Allah, beliau bisa menyampaikan karena Allah, beliau bisa memberikan naf'an karena Allah. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau saja aku tahu yang ghaib, Aku akan perbanyak kebaikan-kebaikan. Berarti Nabi tahu yang gaib atau tidak tahu? Tidak tahu. Allah suruh nabi nya, Allah suruh rasulnya nya, salatu wassalam katakan, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." Kalau aku tahu yang gaib, aku akan perbanyak kebaikan-kebaikan. Wa mamassani dan aku nggak akan disentuh kejelekan-kejelekan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku tidak lain kecuali hanya menyampaikan peringatan dan menyampaikan kabar gembira. Tidak lain. Menyampaikan peringatan dan menyampaikan kabar gembira. Aku tidak tahu yang gaib. Aku tidak bisa menentukan takdir baik takdir buruk. Aku tidak bisa memberikan apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi dan ucapannya Qul inni la amliku lakum darran wala rashada katakan aku tidak memiliki untuk kalian maudarat tidak pula memiliki rasyada enggak bisa menentukan kalian sesat enggak bisa pula menentukan kalian mendapatkan hidayah قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته Katakan bahwasanya tidak akan ada yang bisa melindungi aku dari Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Dan aku pun gak akan mendapati selain Allah pelindung. Gak ada. Ini barakallahu fikum, Rasul disuruh untuk mengikrarkan kalimat-kalimat seperti ini. Apalagi bukan Rasul, apalagi bukan Nabi, walaupun dia waliun min awliyaillah. Walaupun dia generasi terbaik khairu ummah. Walaupun mereka para imam-imam, a'immah, ahlus sunnah. Walaupun mereka adalah orang-orang salih, mu'min. Tetap saja tidak bisa menentukan kebaikan, menentukan kejelekan. Enggak bisa menentukan si fulan dapat hidayah atau si alam tidak dapat hidayah, Tidak bisa. Nabi SAW sangat ingin pamannya dapat hidayah. Tetapi berakhir mati dalam keadaan belum masuk Islam. Dan Allah katakan, Inna la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa menentukan hidayah pada orang yang kau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat barakallahu fikum. Nabi SAW nggak bisa menentukan hidayah. Dia ingin dapat hidayah tapi tidak mendapatkan hidayah. Dan ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW menerangkan, menyampaikan, tidak disembunyikan. Ini ayat yang turun. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan memberikan petunjuk, aku nggak akan bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai. Tapi Allah yang akan memberikan hidayah pada siapa yang dikehendaki. Ini namanya hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik. Kalau hidayah itu irsyad, hidayah dalam bentuk bimbingan, pengarahan, ilmu, Nabi memberikan hidayah itu. Ini menyebarkan hidayah, mengajarkan hidayah. Sehingga tidak bertentangan ayat ini dengan ayat yang berbunyi Innaka latahdi ila siratim mustaqim dan sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah. Tadi dikatakan tidak memberikan hidayah. Di ayat lain, sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Wahai Rasul, engkau benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Artinya petunjuk wahai kaum muslimin ini jalan yang lurus. Kaum muslimin ini jalan yang lurus. Inilah yang hak. Ini yang tauhid. Itu yang syirik. Ikutilah jalan ini. Ini memberikan hidayah. Hidayatul irsyad. Tetapi apakah si fulan menerima atau tidak menerima? Apa si fulan dapat hidayah, dapat taufik atau tidak? Itu bukan Rasulullah SAW yang menentukannya. Allah yang menentukan. Si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat hidayah. Fakafa bihadihil ayat burhanan ala butlani da'wati ghairillah. Maka cukuplah ayat-ayat ini sebagai bukti. Batilnya peribadatan kepada selain Allah. Cukup ayat-ayat ini sebagai bukti. Batilnya peribadatan kepada Nabi, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada orang soleh. Batil. Kenapa? Karena Nabi Rasul, malaikat, orang soleh nggak bisa menentukan takdir baik ataupun buruk. Nggak bisa memberikan permintaan kalian. Nggak bisa mengabulkan doa. Yang mengabulkan doa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kau berdoa pada Nabi. Jangan berdoa pada Rasul. Doa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pula berdoa pada waliun min illah. Jangan doa kepada orang-orang mati. Setiap kita nasihati seperti ini kepada kaum muslimin. Agar mereka jangan syirik. Selalu kita dicaci maki. Selalu dikatakan wahabi. Dikatakan main menang sendiri. Yang paling benar dirinya. Subhanallah. Padahal kita nasihati agar mereka selamat. Agar kita semua selamat. Dari kesyirikan. Mereka memaksa untuk berbuat kesyirikan. Selalu memanggilnya ya Habibullah, ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah, ya Habibullah. Ya Rasulullah, anta samad antal mu'tamad. Aghithna, aghithna. Assalamualaikum warahmatullahi Maka dikatakan di sini cukup ayat ayat ini sebagai bukti bahwa berdoa kepada selain Allah adalah batil, kainan man kan. Siapapun yang kita minta doa padanya. Siapapun yang kita berdoa padanya. Kainan man kan artinya siapapun dia. Fa'inkana nabiyan aw salihan. Apakah berdoa pada nabi atau berdoa pada orang saleh? Faqad syarrafahu Allah ta'ala bi ikhlasil ibadah lahu. Wa bihi rabban wa ma'budan. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan beliau dengan pemurnian ibadah kepada Allah. Dan beliau telah ridha menjadikan Allah sebagai Rabbnya, sebagai ma'budnya. Orang-orang saleh dan para rasul telah ridha Allah sebagai Rabbnya. Dan kita diajarkan untuk mengucapkan kalimat keridhaan raditu billahi rabban wabil islam dinan aku ridho Allah sebagai sesembahanku dan aku ridho Islam sebagai agamaku Kenapa kemudian kita justru menjadikan beliau sebagai Tuhan? Kenapa kemudian kita menjadikan beliau sebagai Rabb? Dan kita berdoa kepadanya, meratap kepadanya, beristighosah kepadanya. فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك maka bagaimana mungkin dijadikan seorang yang beribadah kepada Allah secara murni hanya untuk Allah kita jadikan sebagai sesembahan bagaimana menjadikan seseorang yang murni ibadahnya hanya untuk Allah justru kita jadikan dia sebagai ma'bud padahal dia mengarahkan kita menasehati kita dan memperingatkan dengan larangan jangan berbuat syirik. Justru kita malah menyekutukan Allah dengan dia. Keterlaluan. Ya. Bisa dibayangkan kalau ada seorang yang mengajarkan tauhid dengan keras, dengan tegas, tiba-tiba setelah mati dia aja disembah. Apa nggak kurang ajar ya. Wah, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ahli tauhid. Kitab-kitab yang mengajarkan tauhid. Berarti dia orang hebat, orang yang soleh, orang yang begini. Mari kita sembah kuburannya. Kita minta kepadanya. Wahai Syekh Muhammad bin Wahab. Tolong aku. Berarti kamu keterlaluan. Kurang ajarnya. Bertingkat-tingkat rangkap. Berbuat kesyirikan. Berbuat pengkhianatan. Kesyirikan kepada Allah SWT dan dia berkhianat pada seorang ulama yang mengajarkan tauhid. Jangan syirik, jangan syirik, jangan syirik. Malah dianya disembah. Rasulullah SAW lebih-lebih lagi memperingatkan tauhid dari awal sampai akhir. Awal dakwah beliau qulu la ilaha illallah tuflihu. Awal sampai akhir hidup beliau dalam keadaan kadang-kadang tidak sadarkan diri, kemudian sadar kembali. Kemudian mengatakan la'an Allah al-Yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Ala fala tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Ketahuilah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Sampai akan wafatnya masih tauhid. Jangan percaya, jangan tertipu. Dengan ucapan para hizbiyin, ucapan ikhwaniyin, ikhwanul Muslim muflisin, yang menyatakan bahwa akidah itu cukup sejam dua jam saja. Nabi SAW diawali dengan tauhid, di tengahnya tauhid, diakhiri dengan tauhid. Allah Tidak pernah berhenti mengingatkan tauhid. Setelah Fatul Mekah, sudah menang. Yang kata mereka selalu nilainya dari daulah. Sudah berdiri daulah Islamiyah. Tetap Rasulullah SAW mengingatkan. Periksa pasukan. Wahai Ruwaifi, lihat. Kalau ada mereka melilitkan senar-senar di leher-leher unta-untanya dan kuda-kudanya, suruh lepas. Tauhid. Dalam perang Hunain setelah Fathu Mekah, Rasulullah SAW mengingatkan mereka-mereka yang berkata, Ij'al lana dhatu anwat, kamalahum datu anwat. Jadikan untuk kami pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian ini nggak paham. Kalian seperti Bani, seperti Bani Israel yang berkata kepada Musa, Ij'alana ilahan kamalahum aliha. Jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana punya mereka punya Tuhan. Jadikan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Disamakan oleh Nabi. Meminta pohon keramat disamakan dengan meminta berhala. Diawali dengan tauhid, diiringi dengan tauhid, terus mengingatkan tauhid sampai akhir hidup beliau tetap tauhid diingatkan. Tidak berhenti hanya sejam dua jam atau setahun dua tahun atau seperti kata mereka 13 tahun di Mekah saja. Adapun di Madinah sudah lain. Tidak. Walaupun di Madinah ketika merintahkan syariat hukum-hukum ini halal ini haram. Selalu diingatkan di akhirnya dengan tauhid. Kerjakan ini, kerjakan itu. Allah Subhanahu wa taala begini dan begitu. Jangan kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Allah Subhanahu wa taala begini dan begitu. Diingatkan Allah, diingatkan tauhid, diingatkan dengan asma wa sifat, diingatkan dengan nama-nama Allah, diingatkan dengan sifat-sifat Allah dan itu pun tauhid. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da salat maghrib باذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته